BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Dan Demas Niko itu pemuda bangsawan ya, Yu? Iya, dia seorang pemuda bangsawan golongan dingrat. Hmm, bangsawan itu apa? Bangsawan itu ialah orang-orang yang berasal dari golongan derajat yang tinggi. Hmm. Keturunan ngaluhur seperti anak-anak bupati, hmm. putra seorang tumenggung, kerabat kanjeng sultan, putra-putri seorang pati kerajaan, dan sebagainya. Oh, kalau di masjid Jatmiko. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Aku ini seorang tumenggung, panglima perang, prajurit. Kakekmu juga prajurit. Bahkan Mbah Buyutmu juga seorang prajurit tulen. Karena itu wajarlah kalau aku pun menginginkan kamu menjadi prajurit. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna dan cinta tak pernah berduka. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Begitu langit cerah, Tumenggung Jayang Logo sedang makan pagi di ruangan tengah. Dia siap-siap berangkat menuju Istana Mataram untuk menunaikan tugasnya sebagaimana layaknya Panglima Perang. Saat itulah Nyai Tumenggung datang beriringan bersama Jatmiko. Mereka lalu mengambil tempat duduk. Nyai Tumenggung tak menunggu lebih lama. Wanita bangsawan itu segera menuturkan mengenai hubungan Miko dengan seorang perawan desa yang bernama Lengsi. Sesaat kita menunggu mendengarkan apa yang disampaikan sang istri. Uh, Miko, Uh, iya, iya. Aku tidak tertarik bicara tentang gadis pujaan hatimu itu. Aku lebih tertarik bicara mengenai masa depanmu masa depanmu sebagai putra seorang tumenggung, masa depanmu sebagai anak laki-laki yang harus mulai belajar bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada keluarganya kelak kemudian hari. Nah, benar sekali itu Kakang Tumenggung. Itu yang lebih penting. Soal setioning se gampang. Hilang satu akan muncul sepuluh setioning se yang lain. Tapi kesempatan tidak akan datang berulang kali. Bahkan, kadangkala kesempatan hanya datang sekali saja seumur hidup. Ini yang kamu harus renungkan, Jatmiko. Ini yang harus kamu camkan baik-baik. Usiamu itu masih cukup muda Duniamu masih terbentang luas Dan langkah-langkahmu masih panjang Ya, Benar sekali apa yang dikatakan ibumu, Jatmiko. Karena itu, mulai sekarang, kamu harus berbuat sesuatu yang berguna untuk masa depanmu. Mulai sekarang, kamu harus mempersiapkan diri untuk menyongsong hari depan yang cerah cemerlang. Aku tidak percaya, Jatmiko. Tidak tahu soal ini. Aku tidak yakin Jatmiko membuang-buang kesempatan dengan mengejar-ngejar perempuan desa yang bernama Setionisi. Sebab aku tidak pernah merasa mendidikmu seperti itu. Uh, eh, Jatmiko. Uh, eh, iya ayah, temenggu. Kamu pasti tahu persis siapa ayahmu. Aku ini seorang tumenggung, panglima perang, prajurit. Kakekmu juga prajurit. Bahkan bah buyutmu juga seorang prajurit tulen. Karena itu wajarlah kalau aku pun menginginkan kamu menjadi prajurit. Dan aku kira sekarang saatnya. Aku sudah membicarakan hal ini dengan Timas Tumenggung, Rono Menggolo. Dia nanti akan mendadarmu. Dia yang akan mengujimu, menggemblengmu, hingga kamu pantas menjadi perwira pasukan. Dan aku percaya kamu akan lulus dengan nilai terbaik. Loh, apa Zatmiko sudah mendaftar kakanku Tumenggung? Itu sudah beres semuanya, Nyi. Sudah ada yang ngurus. Pokoknya hari ini Jatmiko tinggal datang ke Wisma Wiji pilihan. Wisma atau tempat untuk menguji calon-calon prajurit muda. Hah? Kalau begitu, dia harus berganti pakaian. Oh ya harus, harus itu. Ayo, cepat ganti pakaian sana. Aku tunggu di halaman. Itu, Bekel Suroko Marto suruh menyiapkan kereta. Tidak usah terburu-buru, tenang saja. Semuanya sudah ada yang mengurusinya. Ayo Jatmiko. Loh, lah kok malah seperti orang kebingungan kamu ini? Jadi anak muda itu harus tiga Terampil, tangkas, penuh semangat Penuh daya hidup Jangan kelelar-kelelar seperti ulat dalam kepompong begitu. Ayo, cepat. Uh, apa harus sekarang saya pergi ke istana, Ayah temenggu? Lah, lah yo harus sekarang. Mau kapan lagi? Ya? Ayo, Ger. Jangan membuat malu ayahmu, toh. Cepat ganti pakaian sana. Jangan membuat ayahmu kesal karena menunggu terlalu lama. Ayo, toh, Ger. Ayo. Pagi ini, Jadliko bepergian tanpa berkuda. Dia duduk dalam kereta bersama ayahandanya. Sementara bekal Surongko Marto bertindak sebagai kusir. Kereta bergerak perlahan-lahan menyusuri jalan-jalan di kota Raja Mataram. Empat puluh orang prajurit Katumenggungan mengiring di belakang. Kamu nanti akan diuji bersama beberapa orang anak muda calon perwira yang lain. Rata-rata mereka anak tumenggung, tapi ada juga yang hanya anak teman atau lurah. Mereka diberi kesempatan karena mempunyai bakat yang besar. Tidak usah cemas kamu, tidak usah takut. Aku yakin kamu mempunyai kemampuan untuk meraih nilai yang tinggi di seluruh bidang keprajuritan. Kamu sudah tahu kan apa saja yang mau diuji? Uh, sudah ya. Nah, nanti kamu akan berhadapan dengan seorang tumenggung yang berwatak keras dan dia selalu bertindak tegas. Ya, memang harus begitu dia yang bertanggung jawab pada Wisma Wiki Pilihan. Dari tempat itu, nantinya akan lahir putra-putra prajurit yang jempolan. Hmm, ini. Hei, Ronggo Marto, apa tidak bisa lebih cepat kamu ini, ha? Uh, Inggih Gusti Temenggung. Ini. Sementara itu di tempat lain yang jauh, di kawasan pegunungan, di antara kerimbunan hutan jati, sebuah gerobak kuda meluncur perlahan-lahan. Kilurah Jatisari berusaha mengendalikan lari kudanya dengan hati-hati. Jalanan tidak terlalu mulus. Bahkan suatu saat, Kilurah terpaksa menghindari lubang-lubang yang lebar menganga di tengah jalan. Sementara pada saat lain, dia harus menyingkir dari bebatuan yang bertonjolan di sana-sini. Setionisi tampak sudah sangat letih. Sementara Nyilurah duduk di bagian belakang, melongok ke sana kemari. Uh, itu kan, Kang Lurah, Bukankah itu persimpangan jalan menuju sumber jati? Iya, nih. Aduh, sebentar lagi kita sampai kok. Hmm? Setelah melewati kaki bukit kapur yang di depan itu, kita akan masuk wilayah sumber jati. Ya. Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo. Kehadiran Cilurah Jatisari disambut dengan hangat oleh tuan rumah. Raksona Raksonawolo, adiknya Lurah, bersama istrinya menerima para tamunya di Serambi depan. Lurah dan Lurah segera mengutarakan maksud kedatangannya, bahwa untuk sementara Setionisi dititipkan di sumber jati. Sepertinya Raksona Sonawolo maupun istrinya tidak keberatan. Sudah, tentu saja aku tidak keberatan, Kang Lurah. Sudah, di sini saja ya. Kami malah senang karena rumah kami tambah ramai. Di sini, Setio Ningsi tidak akan kesepian kok. Dia bisa bermain dengan Laya maupun Sri Gondang. uh, eh, eh, tapi, mana anak-anakmu? Kok tidak ada yang kelihatan? <laughs> Sri Layah pergi sama calon suaminya. Kalau Sri Gondang ya mungkin ada di belakang. hmm. sebentar lagi dia keluar. Tadi aku suruh membuatkan minuman. Oh, <laughs> kalau memang kalian tidak keberatan, ya kami <laughs> merasa bersyukur, sangat berterima kasih ya. <laughs> Sebenarnya kami tidak suka menitip-nitipkan tapi ya karena terpaksa, ya mau bagaimana lagi. Soalnya Den Mas Miko itu sepertinya sudah nekat. Uh, iya, Rekso. Sudah diperingati beberapa kali, masih juga berusaha menghubungi Setioningsi. Malah terakhir kali, dia mengajak kirim-kiriman surat segala. Kalau sekarang Setioningsi di sini, pasti Denmas Jatmiko tidak akan dapat menemukannya lagi. Mm -mm. Eh, itu Sri kondang ya? Uh, hmm? Iya, Kang Lurah. Ini, ini Sri Gondang. Duduk sini duduk sini. Nah, di sini ya letakkan minumannya, ya. <laughs> Ayo Sri, kenalkan. Itu Mbak Yumu, Ningsi. Masih ingat kan? Yuningsi ya? Uh, pasti kamu Sri Gondang. Wah, sudah besar ya sekarang? Dulu waktu aku kesini, kamu masih kecil-kecil, masih suka nangis, masih digendong-gendong sama Paman Rekso. Sudah-sudah, <laughs> di sini dulu ya, Duk ya. Ayo ikut ngobrol di sini. Jadi Mbak Yu sih untuk sementara akan tinggal bersama kita di Sumber Jati. Kamu senang kan sama teman? Senang sekali Pak. <laughs> sih mau lama tinggal di sini ya? <laughs> ya terserah Bapak sama Ibu. Saya ikut saja. Ayo Kang Lurah, Mbak Yu silahkan diminum airnya silakan, silakan ya. Uh, iya, iya. Kilurah Jatisari segera membeberkan maksud kedatangannya di desa Sumberjati. Kiraksana Wolo dan istrinya mendengarkan dengan penuh seksama. Rupanya mereka tidak keberatan Setio sementara tinggal di pondok kediamannya. Sore harinya, setelah urusan selesai, Kilurah Jatisari dan Nyilurah pamit mau kembali ke desa Jatisari. Loh kok terburu-buru toh Kang Lurah? Minap saja dulu semalam, kan tidak apa-apa toh? Iya Kang, kalau hanya sekedar untuk memaringkan tubuh, ya banyak tempat lo di sini. Minat saja dulu. Besok pagi setelah segar baru pulang ke Jatisari. <laughs> Iya, maunya begitu Rekso. Tapi ya Hmm, lain kali saja kalau aku tulan-tulan kemari sambil menengok genduk Ningsih ya. Sekarang kami terpaksa pulang dulu. Masih banyak urusan yang harus kami selesaikan di Jatisari. Uh, duk, duk Setioningsi. Eh, uh, uh, eh, iya, Pak. Kamu baik-baik saja di sini ya? Iya, Pak. Kamu harus nurut apa yang dikatakan Paman Rekso. Sementara ini paman dan bibimu menjadi ganti orang tuamu, ya. Jadi kamu harus mematuhi segala nasihat dan perintah mereka. Iya, Nduk. Anggap saja mereka orang tuamu sendiri, ya. Iya. Jangan sungkan-sungkan di sini, ya, sih. Anggap saja rumah sendiri. Mau makan, atau mau istirahat, atau mau apa, Jangan takut atau malu-malu. <laughs> Inggi boleh. Ya, <laughs> ya sudah begitu saja Rekso. Oh, iya iya iya. <laughs> Aku titip bocahku di sini ya. Mm, mm, mm, iya. Tolong kamu awasi dia selama dia di sini oh, ya. Iya. Baik Kalau ada apa-apa cepat beritahu kami ke Jatisari <laughs> ya. Iya iya iya, iya. Iya. Alun-alun belakang Istana Mataram tampak sibuk dan ramai. Sekitar 100 orang calon perwira pasukan mengendarai kuda mondar-mandir di seputar alun-alun. Jatmiko ada bersama mereka. Pemuda-pemuda calon prajurit pilihan tersebut latihan berkuda di bawah bimbingan Tumenggung Rono Mengkolo. Dia seorang laki-laki tegap perkasa, berkumis tebal, berwajah kasar, dan pandangan matanya sangat tajam menusuk. Itu menunjukkan sikapnya yang tegas dan wibawanya yang besar. Dia berdiri tegak di samping pohon beringin sambil terus mengawasi mereka yang sedang berlatih. Suatu saat, kedua belah tangannya diangkat-angkat ke udara sambil berteriak lantang memberikan aba-aba. sebelah sana. Wisma Wiji Pinilihan. Wiji artinya biji dan Pinilihan artinya mereka yang terpilih. Jadi, wisma tersebut dimaksudkan untuk mendadar, menggembleng, ataupun mendidik para calon perwira muda. Bangunannya sederhana saja, hanya seperti ruangan pendopo yang sangat luas, tanpa dinding maupun hiasan-hiasan. Di beberapa tempat, tampak tumpukan berbagai macam senjata yang biasa dipergunakan para prajurit di medan perang. Suasana sunyi senyap. Para calon perwira duduk bersila dengan kepala tunduk. Tak lama kemudian, Temenggung Rono Menggolong muncul dari arah masjid, melangkah dengan gagah, kemudian berdiri di depan anak-anak muda yang kelak diharapkan bisa menjadi prajurit-prajurit unggulan. -prajurit Sesaat itu menggung berdiam diri, sementara pandangannya menyapu ke seluruh ruangan. Bagus, aku cukup puas dengan hasil yang kita capai hari ini. Hampir seluruhnya di antara kalian mampu memperlihatkan bagaimana caranya naik kuda dengan benar. Ini penting. Apalagi di tengah medan perang, sangat dibutuhkan kemampuan mengendarai kuda. Bahkan suatu saat nanti, kalian harus bertarung dengan musuh dari atas kuda. Sekarang, kalian tahu kuda menjadi sangat penting dalam seluruh kegiatan keprajuritan untuk mengamankan negara. Tanpa kuda, gerakan kita akan menjadi sangat lambat. Dan jika gerakan lambat, maka dengan mudah dipotong oleh musuh ataupun kaum perusuh. Karena itu kuda menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap pertempuran. Terutama sekali untuk kegiatan telik sandi. Suatu saat nanti, jika kalian berhasil menempuh ujian-ujian di Wisma Wiji pilihan ini, maka kalian akan diangkat menjadi salah seorang perwira pasukan. Sejak saat itu, kalian diakui sebagai prajurit Mataram. Dan prajurit bukan orang biasa. Prajurit adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sengaja dididik, digembleng menjadi manusia unggulan. Dia harus mempunyai tekad yang besar. Dia harus mempunyai keberanian yang besar. Dia harus ulet. Dan suatu saat dia harus memiliki kesabaran yang besar. Dia harus tahan duduk berhari-hari dalam segala cuaca untuk menunggu musuh lengah. Dia harus tahan lapar. Dia harus bisa hidup pada saat bersembunyi di tengah hutan belantara. Dia harus mampu menyeberangi sungai-sungai yang dalam dan arusnya deras. Dia harus mampu memanjat pohon besar yang tinggi serta rindang. Dan lebih daripada semua itu, seorang prajurit harus pandai berulah kanuragan dia harus menguasai jurus-jurus tangan kosong, baik satu lawan satu maupun dikeroyok beberapa orang. Dia juga harus pandai memainkan jurus-jurus keris, pedang, ataupun tombak. Dia harus mempunyai badan yang kuat maupun jiwa yang tangguh. Dia tidak boleh gampang menyerah. Dia tidak boleh gampang putus asa dan dia harus benar-benar mempunyai jiwa pengabdian yang besar kepada bumi kelahirannya, tanah tumpah darahnya, negeri Mataram yang kita cintai bersama. Untuk itulah, kalian dikirim kemari ke Wisma Wiji Pilihan. Di sini nanti kalian akan diuji, didadar, digembleng, disaring sampai hilang ampas-ampasnya. Yang tinggal hanyalah keunggulan-keunggulan, lain tidak. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Besok sebelum matahari terbit, kalian sudah harus berkumpul di alun-alun. Jatmiko terbaring di atas ranjang tidurnya. Matanya menatap atap ruangan namun pikirannya menerawang jauh, menembus genting sirap dan udara malam yang dingin. Angan-angannya terbang ke angkasa, melintasi awan dan hinggap di sebuah wajah. Wajah gadis desa yang sudah sangat lama dirindukannya. Wajah Sepion Limsi. Sementara itu, menjauh di sana, di sebuah desa, namanya Sumber Jati, Walaupun malam sudah larut, namun Sukyoningsi belum juga terlelap. Dia masih sibuk membuat hiasan janur yang akan dipergunakan pesta kawin Sri Layah, anak garis pamannya Kirso Nawolo. Sebagai hiasan, janur itu yang nanti akan dibuat sebagai kembar mayang sudah selesai digarap. Sukyoningsi bekerja dengan tekun dibantu Sri Gondang. Mereka sibuk melipat-lipat jalur ataupun daun kelapa yang masih muda, menggunting-guntingnya dan membentuknya hingga berupa hiasan bermacam-macam. Mereka bekerja sambil ngobrol. Sri Gondang banyak menanyakan tentang Jatmiko. Dan Mas Jatmiko itu pemuda bangsawan ya, Yu? Iya, dia seorang pemuda bangsawan Golongan ningrat? Hmm, bangsawan itu apa? Bangsawan itu ialah orang-orang yang berasal dari golongan derajat yang tinggi. Hmm. Keturunan ngaluhur seperti anak-anak bupati, hmm. putra seorang tumenggung, kerabat Kanjeng Sultan, putra-putri seorang pati kerajaan, dan sebagainya. Oh, kalau Den Mas Jatmiko itu anak siapa? Den Mas Jatmiko itu putra Kanjeng Tumenggung Jayung Logo. Hmm, terus apa bedanya bangsawan sama orang-orang biasa seperti kita yuk? Mereka berasal dari keluarga kaum priayi, mm -hmm. keturunan priayi. Mm. Sementara kita ini orang-orang desa, dari keluarga biasa, orang kebanyakan. Kalau pemuda bangsawan itu pasti orangnya tampan ya, Yu? Ya, tidak semua tampan. Mm. Ada juga yang biasa-biasa saja. Soal tampan dan tidak tampan, ya tergantung siapa yang melihatnya, Sri Gondang. Mm -hmm. Kalau kita senang sama dia, cinta sama dia, betapapun keadaannya, pasti di mata kita orang itu tampan. Oh, Yunisnya senang sekali ya sama Den Mas Yatmiko itu. Ah, Sri Gondang, <laughs> pertanyaanmu itu lucu sekali. Kalau aku tidak senang sama Denmas Jatmiko, hmm? ya aku tidak akan dititipkan di sumber jati. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katolik Tiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-19 Sandiwara Radio Asmara di tengah bencana yang didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Temenggung Jayang Loko, Nanang sebagai Denmas Jatniko, Siska sebagai Nyai Temenggung, Ivana Rose sebagai Nilura, Elsa Surya sebagai Kilura, Yoko sebagai Surungko Marto, Ajeng sebagai Setio Ningsi, Chris Pascal sebagai Rono Menggolo, Edi Dosa sebagai Restana Wolo, Ari Guritno sebagai Nirokso, Nika sebagai Sri Gondang, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Raden Mas Jatmiko dan Setioningsi akhirnya harus berpisah untuk selamanya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.